insyaallah akan membahas tentang ahwal yaumil qiyamah atau kedahsyatan hari kiamat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah satu hal yang kita yakini sebagai seorang muslim bahwa kelak Allah Azza wa Jal akan bangkitkan hari kiamat Walaupun kapan bangkitnya merupakan suatu hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan bahwa ilmu tentang kiamat ada di sisi Rabbku. Namun kiamat pasti akan datang. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan kepada kita tentang betapa mengerikannya bila hari kiamat dibangkitkan. Sehingga dari situ seorang muslim mesti mengambil suatu pelajaran yaitu agar banyak beramal saleh agar memperbanyak ibadah agar bertaubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal sehingga diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari kedahsyatan bangkitnya hari kiamat. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bangkitnya kiamat, maka Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala dan dengan ditiupkannya sangkakala maka bangkitlah hari kiamat. Mulailah kedahsyatan di hari itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim Wahai manusia Ittaqu rabbakum Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim Sesungguhnya Bangkitnya Kiamat adalah sesuatu yang amat besar Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan malaikatnya pada tiupan pertama maka dengan itu hancurlah bumi langit sehingga terpecahlah langit dan gunung-gunung pun akan hancur di dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jal Mengatakan فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ waqiah Bila ditiupkan pada sangkakala satu tiupan dan bumi serta gunung-gunung dibawalah dihancurkan dukkata dakata wahidah dengan satu kali penghancuran sehingga hancurlah yauma idzi waqa'atil waqi'ah maka ketika itulah terjadi hari kiamat ayuhal muslimun rahimakumullah Bila dahsyatnya kiamat tersebut terjadi Maka manusia akan merasakan bagaimana dahsyatnya Sehingga anak-anak kecil tiba-tiba beruban Wanita-wanita yang mengandung pun melahirkan dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi syadid di hari ketika kalian melihatnya tiap wanita yang menyusui lalai dengan bayi yang disusuinya. Wa kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil pun akan melahirkan kandungannya. Wa nasa sukara wa ma Kamu melihat manusia mereka mabuk padahal mereka tidak mabuk walakinna Allah syadid akan tetapi adab Allah teramat keras ayuhal muslimun rahimakumullah ayat tersebut menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut sehingga wanita-wanita yang sedang menyusui anak-anaknya sampai lalai dengan anak yang disusuinya yang hamil pun sampai melahirkan. Bagaimana tidak? Karena ketika itu wan syaqqatis sama fahiya yauma idin wahiyah. Langit terpecah sehingga terlihat menjadi luluh lantah, lemah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqa fawqahum yauma idin thamaniyah para malaikat ala arjaiha berada pada ujung-ujung langit tersebut wa yahmilu arsy rabbik fawqahum yawma idzin thamaniyah dan ketika itu membawa arsh Rabbmu di atas makhluk-makhluk thamaniyah delapan malaikat ayuhal muslimun rahimakumullah di ayat yang lain Allah pun menggambarkan idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujjarat wa idal kuburu bu'firat alimat nafsumma qaddamat wa akharat bila langit terpecah bila bintang-bintang bertebaran bila al-biharu fujirat lautan ditumpahkan dinyalakan wa idza al-biharu fujirat bila lautan itu dinyalakan wa idzal kuburu bu'thirat dan bila kuburan-kuburan bu'thirat dibongkar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat maka ketika itu jiwa mengetahui apa yang qaddamat wa akharat telah dilakukan sebelumnya ayuhal muslimun rahimakumullah itulah sebagian gambaran yang Allah azza wajal terangkan kepada kita melalui ayat-ayat ini sesuatu yang begitu menakutkan di mana langit terpecah, bintang-bintang bertebaran, lautan yang luas dinyalakan, kuburan dibongkar untuk dibangkitkan kembali manusia dari kuburnya. Innama tu'aduna lawaqi. Sungguh yang kalian dijanjikan pasti terjadi. Wa idan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat wa idal jibalu nusifat bila bintang-bintang tersebut dihilangkan cahayanya sehingga gelap gulita wa idas sama'u furijat dan bila langit itu dipecahkan wa idal jibalu nusifat dan bila gunung-gunung itu dihilangkan yakni disebutkan di dalam Terangan yang lain Allah Azza wa Jal mengatakan wa idal jibalu sayyirat bila gunung-gunung itu dijalankan sehingga kemudian dihancurkan. al ikhwah rahimakumullah Allah pun mengatakan di ayat yang lain wa yas'alunaka 'anil jibal dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Fakul -gunung. yansifuha rabbi nasfa. Maka katakan yansifuha rabbi nasfa Rabbku akan menghilangkannya dengan sebenar-benarnya fayadharuha qa'an safsafa sehingga Allah membiarkan bumi tersebut qa'an safsafa menjadi bumi yang rata la tara fiha iwaja wal amta yakni engkau tidak melihat di bumi itu pada saat itu sudah tidak ada lagi lembah-lembah Tidak ada lagi bukit-bukit Tidak ada tempat yang uh, tinggi maupun yang rendah daripada yang lain Sehingga bumi menjadi rata La tara fiha iwaja wala amta Yawma idhi yattabi'una da'iyah La iwaja lah Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu orang-orang mengikuti sang penyeru. La iwajalah. Hai, la iwaja anhu, tidak bisa uh, berbelok darinya. Semuanya mengikuti. Wa khasha'atil aswatu lirrahman dan pada saat itu suara-suara menjadi lirih, khusyuk kepada Allah Azza wa Jal fala tasma'u illa hamsa sehingga kamu tidak mendengar kecuali hanya eh, suara-suara uh, yang sangat lirih Ayuhal ikhwah rahimakumullah Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal mengatakan Wa yawmanu sayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam minhum ahada dan pada suatu hari usajirul jibal yang kami jalankan gunung-gunung itu wa arda barizah kamu melihat bumi begitu tampak jelas yakni la ma'lam li ahadin jaliyah laisa fiha ma'lam bi ahad. Nampak jelas tidak ada tanda-tanda bagi seseorang di bumi itu karena telah menjadi rata. Wahasyarnahum dan kami kumpulkan mereka makhluk-makhluk manusia tersebut falam nughadir minhum ahada sehingga kami tidak menyisakan seorang pun dari mereka, tidak ada yang tertinggal. Wa'ridu 'ala rabbika saffan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum Dan mereka dihadapkan kepada Rabbmu dengan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum Sungguh kalian telah mendatangi kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Wal za'amtum allan naj'ala lakum Bahkan kalian mengira atau bahkan kalian meyakini allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian meyakini bahwa kami tidak akan menjadikan suatu waktu yang ditetapkan untuk kalian. yakni mereka mengingkari. Wudi al-kitab al mujrimina musyfiqina mimma fihi diletakkanlah kitab catatan amal mereka. Fataral mujrimin musyfikin sehingga kalian melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut mimma fi dari apa yang ada dalam kitab catatan itu. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan duhai Bagaimana dengan kitab ini? La yugadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Tidak meninggalkan kecil maupun besar kecuali mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat sudah ada di depan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal mengatakan wa nufiqa fis Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fi ukhra Fa'idahum qiyamun yang durun Dan ketika ditiupkan pada sangkakala matilah semua yang di langit-langit dan semua yang di bumi illa man syaa Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Lalu ditiupkan padanya untuk kedua kalinya. Ba'idahum qiyamun yang durun maka tiba-tiba mereka pun bangkit dan mereka bisa melihat. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bercahayalah bumi dengan cahaya Rabbnya. Wudi'al kitab, lalu diletakkanlah kitab catatan amal waji abin nabiyyin syuhada lalu didatangkanlah para nabi dan para syuhada wa qudhiya bainahum bil hak dan diputuskanlah ketika itu dengan kebenaran didatangkan para nabi dan para syuhada di sini ini maksud adalah para malaikat sebagai saksi wa qudhiya bainahum bil hak dan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran wahum la yudlamun dan mereka tidak terzalimi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, Nabi ditanya, "Ma baina an-nafkhatain?" Berapa jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua? Arbaun bahwa tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua berjarak 40 Orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu Ya Abu Hurairah arbauna yauman Wahai Abu Hurairah apakah yang dimaksud adalah 40 hari Beliau mengatakan abait yakni beliau tidak bisa memastikan nggak bisa menjawab karena Nabi hanya mengatakan demikian kalau arbauna syahra mereka bertanya lagi yakni 40 bulan Abu Hurairah berkata juga abait saya tidak bisa menjawab tidak bisa memastikan kalau arbauna sanah mereka bertanya lagi 40 tahun Qal Habaid Juga Abu Hurairah mengatakan Saya Menolak Untuk menjawab Tidak bisa memastikan Tidak tahu Thumma Yunzilallahu minas sama'i ma'an Bayambutun kama yambutul baql Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan air dari langit fayambutun kama yambutul bakal sehingga orang-orang itu pun tumbuh seperti tumbuhnya uh, sayuran atau tanaman qal walaysa minal insani syai' illa yabla illa 'azman wahida wa huwa 'ajbudz dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah Beliau mengatakan dan tidaklah tersisa dari manusia yakni semua akan hancur illa azman wahidan kecuali satu tulang yaitu ajbud zanab, yaitu tulang yang ada di ekor wa minhu yurakkabul khalq dari situlah makhluk diciptakan atau dirangkai kembali yaumul qiyamah di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. Ayo wa rahimakumullah. Itulah uh, manusia dengan ditiupkannya sangkakala mereka semua hancur dan mati kemudian mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam uh, hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mendekati hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yursilu rihan baridah min kibali syah Allah Azza wa Jal mengirimkan angin yang dingin dari arah syah fala yabqa ala wajil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin sehingga tidak tersisa di muka bumi ini seorang pun yang ada dalam kalbunya seberat zarrah dari kebaikan au iman atau seberat zarrah dari iman illa qabadathu melainkan angin itu akan mencabut nyawanya hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin ladakhalathu alaihi hatta takbirah hingga seandainya pun salah satu dari kalian masuk ke dalam uh, gunung ya ladakhalathu tentu angin itu pun akan mengejarnya hatta takbirah sehingga akan mencabut nyawanya. Qala sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan aku mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Kemudian beliau mengatakan, "Faya beka syirarul khalqi." Kemudian yang tersisa adalah manusia yang paling jahat, paling buruk, yabqa syirarun nas. Tersisa di tengah-tengah manusia orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang beriman semuanya telah wafat. fi khifati tairi wa ahlami siba. Diumpamakan mereka itu begitu cepat dalam uh, perbuatan kejahatan, kezaliman, permusuhan seperti ringannya burung-burung yang menyambar. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Orang-orang yang sudah tidak lagi mengenal kebaikan wala yunkiruna mungkara tidak lagi mengingkari kemungkaran fayatamatsalu lahumus syaitan fayaqul ala tastajibun maka datang kepada mereka syaitan yang menyerupai manusia dan berkata ala tastajibun tidakkah kalian mau mengikuti aku fayaqulun fama ta'muruna Orang-orang pun mengatakan, "Apa perintahmu kepada kami?" muruhum bi ibadatil awthan Sehingga setan itu pun memerintahkan mereka untuk mengibadahi berhala-berhala. Wa hum fi dzalika darun rizquhum hasanun 'ishuhum. Lalu mereka di saat itu rizkinya dimudahkan Ma'isyah dan kehidupan mereka juga berkecukupan. Eh, uh, nah, yakni ini ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dengan mereka ibadah kepada berhala-berhala lalu Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka rizki di saat-saat itu. Nah, dalam kondisi mereka seperti itu datanglah saatnya bangkitnya kiamat thumma yunfakhu fis sur fala yasma'u ahadun illa asgha laita wa rafa'a laita maka ditiupkanlah sangkakala sehingga tidak seorang pun mendengarnya kecuali lehernya menunduk, lehernya mengangkat. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Dan yang pertama mendengarnya adalah seseorang yang sedang memperbaiki uh, hawdha ibilihi, yakni tempat uh, ontanya maka fayas'aq dia pun akhirnya mati. Wa nas dan orang-orang pun kemudian mati. thumma yursilullah atau qala yunzilullah mataran ka'annahu tal. Lalu Allah Azza wa Jal mengirimkan atau menurunkan hujan ka'annahu tal seperti uh, hujan yang apa Yani seperti suatu hujan Batam minhu ajsadun nas lalu tumbuhlah dari situ jasad-jasad manusia thumma yunfahu fihi ukhra fa idahum qiyamun turun, lalu ditiupkanlah sangkakala untuk yang kedua kalinya maka mereka pun berdiri dan melihat Tsumma yuqal ya ayuhan nas halumma ila rabbikum maka dikatakanlah kepada mereka wahai manusia halumma ila rabbikum kemarilah menuju Rob kalian waqifuhum innahum mas'ulun maka berdirilah Sesungguhnya kalian akan ditanya. Thumma yuqal akhriju ba'than nar. Fayuqal min kam? Fayuqalu min kulli alfin tis'ah mi'ah wa tis'atan wa tis'in. Kemudian dikatakan akhriju ba'than nar. Keluarkan dari manusia orang-orang yang akan diutus ke neraka Fayuqal ditanyalah minkam berapa? Fayuqal min kulli alfin yaitu dari tiap seribu tis ami'ah wa atan wa tis'in 999 tiap seribu orang yang masuk ke dalam neraka adalah 999 qal fadalika yaum Yaj'adul wildana shiba wadzalika yauma yukshafu an Itulah hari di mana anak-anak menjadi orang-orang tua dan itulah hari di mana disingkap uh, petis. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Sungguh mengerikan di mana ternyata penduduk neraka begitu besar. Dari seribu hanya satu yang masuk ke dalam al-jannah dan selebihnya masuk ke dalam neraka. Namun ayyuhal ikhwa rahimakumullah ya ini adalah uh, jumlah semua Bani Adam termasuk di dalamnya Ya'juj dan Ma'juj. Ala kulli hal ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungannya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan karena tidak ada yang menjamin bagi kita keselamatan. Ya. Amal-amal kita itulah yang sangat penting untuk kita perbanyak dan itu yang insya Allah menjadi sebab keselamatan bagi kita semua. Ayuhal ikhwah Bagi mereka orang-orang yang mendustakan sungguh Hari itu adalah hari yang sangat uh, mengerikan bagi mereka dan kecelakaan bagi mereka. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat-ayatnya, "Wailun yawma idzin lil mukadzibin." Celakalah pada hari itu untuk mereka orang-orang yang mendustakan. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian kepada apa yang kalian dulu dustakan dulu tidak percaya dulu mengingkari dulu tidak mempercayai para nabi dan para rasul ketika mengabarkan hari kiamat ketika mengabarkan adanya surga adanya neraka maka ketika itu mereka diperintahkan untuk pergi kepada yang dahulu mereka dustakan dulu tidak percaya adanya neraka Itulah neraka yang dulu tidak dipercayai. Intaliku ila dhillin dhi thalathi su'ab. Pergilah ke sana kepada naungan yang memiliki tiga cabang. Disebutkan yakni neraka dengan asapnya ya, yang membumbung menjadi tiga cabang yang tentu itu sangat panas. Ya. La dalil wa la yughni min al-lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Yani tidak ada tempat berlindung. Mau berlindung di mana? Ya. Mau lari kemana dari jilatan-jilatan api neraka itu? Innaha tarmi bi syarar kal qasr. Neraka itu melontarkan percikan-percikan seperti apa percikannya? Kal qasr. Seperti istana-istana. Itu percikannya begitu besar. Ka'annaha jimalat sufr. Seperti eh, unta-unta uh, yang uh, warna kuning yang berbaris. Yauma wailun yauma idin bil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi mereka orang-orang yang mendustakan hada yaumul la yantiqun. Itu adalah suatu hari yang mereka tidak lagi bisa berbicara. Wala yu'dzanu lahum fayatadirun. Tidak pula diberikan izin untuk mereka sehingga mereka bisa menyampaikan udzur. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah bagi mereka ketika itu orang-orang yang mendustakan. Ayo ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan pada ayat yang lain bagi mereka yang mendustakan tersebut mereka mengatakan wa qawlu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin mereka mengatakan itu tidak lain kecuali kehidupan duniawi duniawi kami wa ma nahnu bimab'utsin kami tidak akan dibangkitkan. Itulah keyakinan mereka. Mengingkari hari kebangkitan. Tidak mempercayai para nabi dan para rasul yang mengabarkan akan adanya hari akhirat yang disitulah akan terjadi pembalasan. Datang salah satu dari mereka musyrikin dengan membawa tulang yang lapuk sambil diremas-remas dihancurkan dan mengatakan man yuhil idhama wa hiya ramim siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang hancur seperti ini menghina mengejek dan mengingkari maka Allah azza jalla mengatakan dalam ayatnya menceritakan tentang perbuatan orang musyrik tersebut dan Allah membantah dalam ayatnya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah dia membuat suatu permisalan untuk kita, untuk kami dengan cara seperti itu. Wa khalqa. Dia pun lari tentang dia pun lalai tentang penciptaan dirinya. Dia lupa bahwa dia dahulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, bukankah yang mengadakan dia di dunia ini menjadi hidup maha mampu untuk mengembalikannya di hari kiamat kelak, di hari kebangkitan kelak? Ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Dialah Allah Azza wa Jal yang memulai penciptaannya lalu dia pula yang mengembalikan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Dia mengatakan siapa yang menghidupkan tulang belulang ini sementara sudah hancur seperti ini? Qul yuhyiha alladhi ansya'aha awwala marrah. Katakan, jawab kepadanya. Yang akan menghidupkan adalah yang menciptakannya di awal mula. Wa huwa bikulli khalqin alim dan Allah Azza wa Jal Maha tahu terhadap semua penciptaannya. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Demikian orang-orang yang mengingkari di dunia mereka sombong, di dunia mereka mengejek, di dunia mereka memusuhi para nabi dan para rasul, tapi kelak di hari kiamat mereka akan mengetahui dan mereka akan hina dan mereka pun akan celaka. Walau tara id wuqifu ala rabbihim dan andai engkau melihat ketika mereka dihadapkan di hadapan robb mereka qala alaysa hadza bil haqq dikatakan atau berkatalah kepada mereka alaysa hadza bil haqq Bukankah ini kebenaran? Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, "Iya, wahai Rabb kami." Tidak lagi mereka bisa mengelak. Dahulu mereka ingkari, di akhirat mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka pun mengatakan, "Bala wa rabbina." Benar wahai Rabb kami. Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah mengatakan rasakanlah adab bima kuntum takfurun dengan sebab apa yang kalian ingkari dahulu. Qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh telah rugi mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. Mereka yang tidak percaya pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. hatta idza ja'at humus saatu baghtatan Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sehingga ketika datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba mereka, pun mengatakan ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka menyesali, duhai ya celaka kami atas sikap kami yang menyepelekan yakni mendustakan tidak percaya terhadap bangkitnya hari kiamat wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim dalam kondisi mereka telah membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka ala sa'ama yazirun sungguh betapa buruknya dosa yang mereka lakukan wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan sia-sia walad darul akhiratu khairun lil yattaqun dan sungguh negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memikirkan? Ayuhal muslimun rahimakumullah. Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sudah sangat cukup untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Untuk itu tinggal kita mempersiapkan untuk apakah kita uh, diciptakan ini yaitu tidak lain kecuali untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Persiapkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak taat kepada Allah Azza wa Jalla, segera kembali kepada Allah, segera istighfar atas dosa-dosa dan terus berusaha untuk istiqamah di atas ajaran Islam sehingga kita berharap bahwa saat kematian menjemput kita kita dalam keadaan yang diridhai Allah azza wa Jalla itulah harapan kita kepada Allah itulah doa dan permintaan kita kepada Allah azza wa Jalla semoga Allah subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين